Wa min syarri nafasati fil uqad. Dan berlindung dari nafasat. Peniup-peniup yang meniup di simpulan-simpulan tali. Mana hadihi? Siapa yang dimaksud? Wanita-wanita tukang seher nafasat, peniup-peniup di timpulan-simpulan tali, tafsirnya dari para ulama adalah tukang-tukang sihir. Dan sudah jelas, apa tafsir lainnya selain itu?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 Mengingkari semua yang mereka anggap tidak masuk akal. Enggak oh, ada itu, enggak ada itu. Ada. Hanya saja kita jangan tertipu dengan tukang-tukang sihir. Kalau kita khawatir kita terkena sihir mereka, ucapkan. kul a'udhu birabbil falak. min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad.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 Kalau selanjutnya kata Syekh Khawariqun syaitaniyah Laisat karamat Keanehan pada Dajjal adalah khawarij keanehan-keanehan syaitan. Seher-seher. Laisat karamat, bukan karamah. Kalau karamah yang Allah berikan pada aulia. Wa innama hiya khawariqu syaitaniyah. Itu hanya keanehan-keanehan dari syaitan. Allahu ala yadihi lil fitnah.